بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد Insya Allah kita melanjutkan pembahasan kita ikhwah kita masuk pada al-maqsud bisunnah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulihil mustafa وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى ولا حول ولا قوة إلا بالله قال المصنف حفظه الله تعالى المقصود بالسنة لما كان من المعروف أن من مسميات أهل السنة والجماعة السلفيون فيحسن التعريف بالسنة في اللغة وفي الاصطلاح ثم بعد ذلك نعرج على التعريف بمسميات أهل السنة والجماعة وذكر سبب ذلك <laughs> sesuatu yang telah ma'ruf bahwa di antara nama Ahlussunnah wal Jamaah adalah As-Salafiyun. Kemudian beliau ingin sebelum masuk pada pembahasan-pembahasan berikutnya ingin memberikan takrif dulu di sunnah baik secara logoh maupun secara istilah. Kemudian beliau baru beralih summa ba'da dzalik nu'arrid ala ta'rif Kemudian baru beliau beralih kepada takrif penamaan alusunnah wal Jamaah dan sebab mengapa dikatakan alusunnah wal Jamaah. Beliau ingin memaparkan dulu secara bahasa apa itu makna daripada sunnah agar kita tahu Ahlus sunnah itu apa. فالسنة في secara bahasa adalah atariqah ini jalan wasirah itu sejarah perjalanan seseorang sirah nabi sirah sahabat sirah ulama artinya sejarah perjalanan hidup seseorang <coughs> at-tariqah itu jalan <coughs> terus وقد اختلف علماء اللغة هل السنة مقصورة في اللغة على الطريقة الحسنة أو أنها تشمل الحسنة والقبيحة يا علماء لغة اختلف itu dia berikhtilaf berbeda pendapat apakah sunnah itu maksura secara baya secara bahasa hanya terbatas pada makna at-tariqah al-hasanah, tarekoh yang baik atau mencakup tarekoh yang hasanah maupun tarekoh yang kobihah احرص والصحيح أن المراد بها في اللغة هي الطريقة سواء كانت حسنة أو قبيحة ومما يدل على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها رواه مسلم Ya, adapun wasahi, adapun yang benar dari makna sunnah secara bahasa adalah mencakup baik itu sunnah yang hasanah maupun sunnah yang qabihah atau sayyah. Sebagaimana di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang Nabi sebutkan man fil islami sanatan hasanatan. Barang siapa membuat sunnah di dalam Islam Sunnah yang hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha maka baginya pahala membuat sunnah tadi dan pahala orang mengikuti sunnah dan yang dimaksudkan man sanna fil islam yaitu man ahya fil islami sunnatan hasanatan barang siapa yang dia menghidupkan sunnah dalam Islam sunnah yang baik ini dilihat dari kisah sebelumnya Nabi SAW waktu itu menghadapi ini rombongan kaum muslimin yang mengenaskan kelaparan penampilannya sangat menyedihkan lalu Nabi memberikan tarhib untuk sodakoh kayak-kayaknya belum ada yang tergerak untuk segera kemudian bersodakoh Sampai ada orang datang dengan membawa ini bahan makanan, kemudian yang lainnya ikuti, ngikuti, ngikuti, ngikuti. Baru Nabi menampakkan wajah yang berseri, gembira dan mengatakan man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Sunnah bersodakoh itu sesuatu yang baru dalam Islam atau sesuatu yang sudah ada dalam Islam ikhwan? Sudah ada. Sudah ada. Sehingga man di sini artinya man ahya. Barang siapa menghidupkan sunnah di dalam Islam. Bukan membuat sesuatu yang baru tetapi menghidupkan sesuatu yang telah ada di dalam Islam. Yang boleh jadi satu saat sunnah yang telah ada itu kelihatan mati atau tidak dihidupkan oleh masyarakat. Memangnya satu masyarakat, satu kampung, muslim semuanya. Tapi tidak ada sholat jamaah ke masjid. Mungkin nggak ikhwan? Ada nggak? Ada nggak? Banyak. Ya banyak. Di kampung-kampung masjidnya sholatnya atau kadang sholatnya nggak komplit. Jamaahnya hanya maghrib, isya, subuh, duhur, asar nggak Sehingga kalau orang ke masjid duhur asar aneh. Uh, mangkat neng masjid awan-awan sehingga nampak aneh nah, kalau ada yang menghidupkan itu menghidupkan sunnah yang mati di masyarakat sehingga menjadi sunnah yang hidup ini nampak kembali demikian pula sunnah-sunnah yang lainnya sunnah jenggot sunnah congkrang kemudian sunnah akhlak sunnah walimatul urus sunnah bagaimana bertamu yang syar'i, macam-macam. Yang banyak sunnah yang boleh jadi sedang mati di tengah-tengah masyarakat, lalu Anda orang yang menghidupkan sunnah itu, maka Anda orang yang mansanna fil islami sunatan hasanatan. Bagi dia adalah falu ajruha wa ajruman amila biha. Baginya pala dia menghidupkan sunnah, yang kedua ditambah dengan pala orang mengikuti Anda maka jadilah pelopor-pelopor kebaikan sehingga Anda memiliki pala yang terus mengalir, mengurus ini berantai. Seandainya Anda mengajar Al-Qur'an sampai orang bisa baca Quran. Kalau yang Anda ajar itu 10, maka Anda dapat pala, pa, pa, mendapat pala mengajar, kemudian pala 10 orang yang bisa baca Quran melalui Anda, maka akan mengalir kepada Anda. Anda ngajari orang baca Fatihah sampai benar. Kemudian selama orang ini baca Fatihah dari bacaan Anda sampai dia mati, maka pahalanya akan mengalir kepada Anda. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam semua pahala kaum muslimin mengalir kepada beliau karena beliau adalah guru pertama yang mengajarkan Islam sehingga semua para kaum muslimin yang menghidupkan sunnah menghidupkan Islam adalah mengalir kepada beliau tentunya ngeri lagi apabila sebaliknya wa man sanna sunatan sayyatan fa alaihi wisruha wa wisru man amila biha adapun orang mereka membuat sunnah yang sayyah, sunnah yang buruk maka baginya dosa dia membuat sunnah buruk dan dosanya orang yang melakukannya. Maka hendaknya seorang hati-hati berkaitan dengan kini amal agama ini jangan sampai dia tidak sangka ternyata harus menanggung dosanya sekian banyak ke manusia. Terus حيث قسم النبي صلى الله عليه وسلم السنة ila sunnatin hasanatin wa sunnatin sayyi'ah. Ya, Nabi membagi jinnah sunnah, sunnah hasanah, sunnah sayyi'ah. Sehingga secara bahasa sunnah di sini meliputi dua-duanya, yang sayyi'ah maupun yang hasanah. Ini beliau ingin berdalil dengan hadis ini untuk menunjukkan secara lughah bahwa sunnah itu meliputi sunnah yang hasanah maupun yang sayyi'ah. Terus أما تعريف السنة في الاصطلاح فلها اصطلاح عند المحدثين كما أن لها اصطلاحا عند الأصوليين وكذلك عند الفقهاء ya adapun sunnah secara istilah ada berbagai macam ungkapan sesuai dengan ini bidang ilmu sebagian ulama sehingga ada sunnah inda muhadithin ada sunnah inda usuliyin ada sunnah indal fuqaha masing-masing memiliki tarif sunnah sendiri-sendiri sesuai dengan disiplin ilmu yang mereka miliki ففي اصطلاح المحدثين هي ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية أو سيرة سواء كان قبل البعثة أو بعدها Iya. Adapun indal muhadithin mana istilah di kalangan muhadithin, alul hadith maka sunnah adalah mau ma'ufira'an Nabi Sallam apa yang disandarkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam baik itu min qaulin perkataan atau fiil atau takrir takrir yaitu Nabi mendiamkan Nabi melihat sahabat melakukan perbuatan tertentu lalu Nabi takrir Nabi diamkan yang menunjukkan bolehnya perbuatan tersebut bukan kemudian yakni bolehnya kita kreasi berkelanjutan karena ada perbuatan yang para sahabat melakukan Nabi tegur kalau itu salah Nabi tegur kemudian kalau itu benar Nabi kemudian takrir Nabi diamkan sehingga bukan setiap perbuatan didiamkan oleh Nabi sebagian alul bidah mereka berdalil bahwasanya perbuatan sahabat yang didiamkan kreasi dengan perbuatan baca ini baca ini baca ini lalu dibiarkan Nabi menganggap kemudian itu adalah terus menerus sampai sekarang membuat apapun yang penting kelihatan baik kemudian dianggap boleh pada tidak setiap perbuatan para sahabat yang ingin melakukan kreasi baru dibiarkan Nabi ada yang dibiarkan ada yang ditegur setelah Nabi selesai, Nabi nggak ada, selesai urusannya, terbatas kembali kepada syariat yang telah diwariskan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian atau aw sifatin atau sifat baik itu khilqiyatin atau khuluqiyatin halqiyah yaitu apa namanya itu bawaan ciptaan bagaimana rambutnya Nabi bagaimana hidungnya Nabi bagaimana uh, jabhah atau batuknya Nabi, bagaimana alisnya, bagaimana atau yang Nabi yang Allah terangkan tentang Nabi dari pundaknya, dadanya, kulitnya, kemudian kakinya segala macam khalqiyah dan ini tentunya perkara yang merupakan pemberian Allah swt. Al-Khulqiyah atau akhlak. Ini perangai Nabi saw. alaihi wasallam au atau sirah perjalanan beliau sawang kana bitha au ba'daha baik sebelum nabi diutus sebagai nabi dan rasul atau setelahnya semua yang dinisbatkan kepada nabi sallallahu alaihi wasallam itu dikatakan ini sebagai ini sunnah ini dalam atau indal muhaddithin di kalangan para ahlul hadith بينما هي في اصطلاح الأصوليين تطلق على ما جاء منقولا عن النبي صلى الله عليه وسلم مما لم ينص عليه في الكتاب العزيز بل إنما نص عليه من جهته صلى الله عليه وسلم كان بيانا لما في الكتاب أو لا ya. Adapun indal usuliyin ini di kalangan para usuliyin ini amal perbuatan harus ada dalilnya dalilnya Quran atau sunnah maka dia katakan tutlaqu ala ma jaa manqulan an Nabi sallam mimma lam alaihi fil kitab al aziz ini diitlakan atau dimutlakan apa yang dinukil dari Nabi sallam yang tidak dinaskan dalam Al-Qur'anul Karim intinya hadis yaitu sunnah dalilnya apa dalilnya Quran dalilnya apa dalilnya sunnah ah, sunnah di kalangan usuliyin itu maksudnya adalah hadis yaitu yang menjadi dalilnya adalah hadis yang menjadi dasarnya adalah hadis sunnah yang menjadi dalilnya adalah sunnah maksudnya sunnah adalah hadis yang bukan ini selain Quran ada dalilnya minal Quran minal sunnah artinya dalilnya ada dibawakan dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini yang bukan Al Quranul Karim terus Iya. Wa tutlaku sunnatu fi istilahil fuqaha'i ala ma laysa biwajib fa yuqalu hadha shay'u sunnah ay laysa laysa bi fardhin wala wajibin wala muharramin wala makruhin. Iya, adapun di kalangan ini fuqaha, ini ahli fikih, para ulama ini fikih, tinjuannya lain lagi. Yang dikatakan sunnah adalah ma laysa biwajib, apa yang tidak wajib. Jadi tinjuannya secara hukum. Adapun kalau uh, eh, muhadisin berkaitan dengan semua yang didukakan dari Nabi. Usuliyin berkaitan dengan dasar pendalilan sebuah amal perbuatan. Fukoha berkaitan dengan tinjauan hukum. Hukumnya wajib atau sunnah. Sehingga kalau dikatakan hukumnya adalah sunnah, artinya ini laisa bifaldin wala wajibin ini tidak fardu, bukan wajib, wala muharram, wala makruh, bukan haram, bukan makruh. Karena hukum Islam itu wajib, sunnah, kemudian mubah, haram, makruh. As-sunnah artinya nggak wajib. Sesuatu yang tidak wajib. Terus ولكن سنة عند كثير من السلف أوسع من ذلك إذ يعنون بسنة معنى أوسع من معناها عند المحدثين وعند الأصليين وعند الفقهاء إذ يعنون بسنة موافقة الكتاب وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه سواء في أمور الاعتقادات أو العبادات ويقابلها البدعة Ya, adapun di kalangan para salaf, kebanyakan para salaf, maka sunnah memiliki pengertian ausa mindalik lebih luas dibandingkan dengan yang disampaikan oleh para muhadithin, usulin atau fukaha it yaknuna sunnah sehingga yang dimaksudkan dengan makna sunnah adalah makna yang ausa makna yang lebih luas dibandingkan dengan makna yang disampaikan muhadithin, usulin, fukaha yaitu segala sesuatu yang muwafaqah yang sesuai dengan kitab dan sunnah dan apa yang sesuai dengan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam baik itu dalam urusan iqadat atau dalam perkara ibadat yang lawannya adalah bid'ah jadi ini sunnah artinya sesuai dengan Quran dan sunnah sunnah artinya sesuai dengan ajaran Islam bid'ah sesuatu yang bertentangan dengan ajaran Islam atau menyimpang dari Islam yang mencocoki Islam namanya sunnah. Yang tidak mencocoki Islam namanya kini bid'ah. Maka kalau ulama mengatakan huwa ala sunnah, dia adalah di atas sunnah, bukan artinya dia adalah orang yang ahli melakukan amal-amal sunnah, tetapi maksudnya adalah dia amaliyahnya mencocoki Al-Quran dan As-Sunnah. Adapun dikatakan dia adalah ini alul bid'ah artinya orang yang gemar melakukan sesuatu yang bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Terus. فيقال فلان على سنة إذا كانت أعماله على وفق كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم Iya, maka dikatakan fulan ala sunnah apabila amal-amalnya itu sesuai dengan kitab dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ويقال فلان على البدعة إذا كان عمله مخالفا للكتاب والسنة أو أحدهما demikian pula dikatakan fulan alal bid'ah artinya amalan dia mukhalif yaitu bertentangan dengan kitab dan sunnah atau bertentangan dengan salah satu di antara keduanya يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ولفظ السنة في كلام سلفي يتناول السنة في العبادات وفي الاعتقادات وإن كان كثير ممن صنف في السنة يقصدون الكلام في الاعتقادات شيخ الإسلام beliau mengatakan yani لفظ sunnah fil kalami salaf perkataan sunnah di kalangan para salaf dalam perkataan para salaf itu adalah mencakup sunnah fil ibadat sunnah fil itiqadat sunnah dalam masalah ibadah sunnah dalam masalah itiqadat wa in kana katsirun man sannafa fi sunnah yaqsuduna al kalam fil itiqadat walaupun kebanyakan para ulama ketika dia memaksudkan mengarang mengarang ini kitab sunnah maka sunnah maksudnya adalah sunnah dalam perkara itiqadat Memangnya Imam mengatakan membuat kitab as-sunnah rata-rata isi masalah yaitu itiqadat perkara-perkara yang masuk dalam wilayah ini i'tiqad atau keyakinan-keyakinan ahlu sunnah yang bertentangan dengan keyakinan-keyakinan ahlul bidah tapi sesungguhnya sunnah semua yang mencocoki dengan Quran dan sunnah baik dalam masalah i'tiqad maupun yaitu ibadah tapi dalam kitab-kitab para ulama secara umum ketika mereka membuat yaitu as-sunnah kitab as-sunnah maka mereka isinya rata-rata dalam masalah i'tiqadat, masalah akidah al-sunnah wal jamaah yang bertentangan dengan ini i'tiqad dan manhajnya al-bidah. ويقول رحمه الله في الحموية السنة هي ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتقادا واقتصادا وقولا وعملا. Ya. Adapun Islam juga mengatakan bahwa saya sunnah hiya makan ahli Rasulullah etiqadan. Nabi juga uh, eh, as adalah apa yang Rasulullah yaitu melakukannya yang Nabi lakukan baik itu etiqadan dalam perkara-perkara ini etiqad waktu apa ini maksud-maksud tujuan-tujuan Eh, perkataan maupun dalam ini perbuatan. Maka semuanya itu masuk di dalam yaitu pengertian as-sunnah. Intinya bosnya sungguhnya sunnah itu lebih luas daripada sekedar etikot Tapi rata-rata para ulama apabila membuat kitab as-sunnah atau uh, rata-rata isinya adalah akidah al-sunnah wal jamaah. Terus ويقول ابن رجب رحمه الله وكثير من العلماء المتأخرين يقص السنة بما يتعلق بالاعتقاد لأنها أصل الدين والمخالف لها على خطر عظيم يا ابن رجب ابن رجب al beliau diantaranya mengatakan bahwa wa minal ulama al-mutakhirin, ulama-ulama mutakhirin, ulama-ulama yang akhir ini rata-rata mengkhususkan as-sunnah ini hal yang berkaitan dengan i'tiqad, berkaitan dengan akidah. Karena melihat akidah ini adalah asruddin. Ini pokoknya agama yang semuanya tumbuh dari pokok atau dari akidah ini. Sehingga orang yang menyelisih akidah alusun wal Jamaah maka dia berada di dalam bahaya ala khatarin azim, bahaya yang sangat besar karena dia menyelisih perkara yang sangat pokok di dalam agama ini. Kultu fasunnatu idza utliqat fi babil aqaid ma yuqsadu biha ad-dinu kamilan la mastalah alaihi ulamaul hadis wa ulamaul usuli wa ulamaul fiqh. Iya, beliau mengatakan, beliau pengarang kitab ini kultu aku katakan kata beliau bahwasanya dengan demikian apabila dikatakan as-sunnah idza utliqat apabila kemudian dilepas gitu aja fi babil aqaid dalam perkara akidah yang dimaksudkan adalah ad ah, kamilan. Ini agama secara keseluruhan. Agama secara keseluruhannya itu adalah as-sunnah. Sehingga secara hukum juga mencakup yang wajib, yang haram, yang sunnah, yang makro, yang mubah. Ini adalah semuanya adalah in as-sunnah. Agama secara keseluruhan adalah as-sunnah. Sehingga yang menyelisih agama dia bukan al-sunnah atau dia adalah ahlul bidah. Tidak semata-mata istilah yang diungkapkan alul hadith atau alul usul atau alul fiqih tapi asuna mencakup keseluruhan daripada agama ini sedangkan ungkapan ulama alul hadith, alul usul atau alul fiqih itu parsial dari bagian-bagian agama tinjuan secara hukum tinjuan secara pendalilan tinjuan ya ini secara nisbat kepada Nabi terus Qala Ibn Rajab aidan as-sunnatu hiya at-tariqul masluk wa yasmalu dhalika bima kana alaihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa khulafa'uhu ar-rashidun min al-i'tiqadati wal a'mali wal aqwali ila akhirih Kemudian kata Rajab bahwasanya as-sunnah hiya masluk yaitu jalan yang ditempuh kata beliau as-sunnah adalah at-tariq al-masluk jalan yang ditempuh baik itu mencakup atau masuk bimakan alai Nabi itu masuk berpegang teguh dengan apa yang ada pada Nabi sallallahu Alaihi Wasallam atau berpegang teguh dengan apa yang ada pada khulafa ar-rasyidun ini para khulafa ar-rasyidun baik itu dalam masalah al-i'tiqadat masalah amal masalah akwal maka ini semuanya dalam masuk di dalam pembahasan jadi masalah sunnah ada pertanyaan dari bab ini nggak ada lanjut Assalamualaikum ilaikum Qala hafidhahullah Al-musammayatu syar'iyyah Li ahli sunnati wal jamaah Ahlu syai'i hum akhasun nasi bihi Yukalu fil lughah Ahlu rajuli akhasun nasi bihi Wa ahlu al baiti sukkanuhu Wa ahlu al islami man yadinu bihi Wa ahlu al madhabi man yadinu bihi Ya sekarang kita masuk dalam pembahasan Al-musammayat asyariyah li ahli sunnah wal jamaah Nama-nama yang syar'i dari atau bagi Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah memiliki beberapa nama yang semua nama-nama ini hakikatnya adalah sama, tidak berbeda. Kita lihat apa yang beliau katakan di dalam pembahasan ini. Ahlus syai' hum akhasun bi. <coughs> Ahlus syai' ahli sesuatu itu artinya yakni seseorang dikhususkan dengan sesuatu itu orang yang memiliki kekhususan dengan sesuatu itu yuqalu fil lughah dikatakan di dalam bahasa ahlu rajul akhassun nas bi yakni ahlu rajul yaitu orang yang dikhususkan dengan orang ini ahlul bait ahlul bait adalah sukanu dikatakan ahlul bait artinya penghuni rumah ini penghuni rumah ini artinya penduduknya atau penghuninya al bait yang sering dia menempati ini ahl ini akhosun nas di orang yang dikhususkan dengan rumah ini ini para penghuninya al bait kemudian ahlul islam ahlul islam man yadinu bi orang yang beragama dengan agama Islam ahlul madhab man yadinu bi orang yang mereka menggunakan madhab tersebut atau beragama dengan madhab tersebut sehingga ahl artinya orang dikhususkan dengan perkara tersebut Fama... ahluk ahluk keluargamu artinya orang yang khususkan dengan anda keluarga anda punya pertalian dengan ya ini anda terus فمعنى أهل السنة أخص الناس بها وأكثرهم تمسكا بها واتباعا لها قولا وعملا واعتقادا demikian juga kalau dikatakan ya ini ahlu sunnah ahl ahlu sunnah ini akhun akhar sunnah biha orang yang dikhususkan dengan sunnah itu apa itu maksudnya ini aksaruhum tamasukan biha orang yang paling banyak berpegang teguh dengan sunnah watibaan laha orang betul-betul itiba dengan sunnah Kaulan wa amalan wa tekodan baik itu dalam bentuk ucapan atau perbuatan atau etikot maka orang yang mereka betul-betul eh, berkait erat dengan sunnah ini namanya adalah ahlu sunnah bukan ahlu sunnah orang yang mereka nggak tahu belas sama sekali dengan sunnah katanya orang katanya orang katanya orang nggak perhatian babar belas dengan masalah dalil maka bukan ahlu sunnah kalau yang demikian karena dia nggak tahu sama sekali dengan sunnah kalau dia ahlu sunnah apa yang dia lakukan betul-betul dia memiliki landasan dari sunnah artinya dari ajaran Rasulullah SAW baik itu yang wajib, yang sunnah, yang etikot, yang muamalah, yang ibadah dia mengetahui dasar amaliyahnya sehingga di ahlu sunnah orang betul-betul menghidupkan apa yang diajarkan di dalam sunnah tersebut وهذا اللفظ أصبح مصطلحا يطلق ويراد به أحد, أحد معنيين المعنى الأول معنى عام ويدخل فيه جميع من ينتسب للإسلام عدا الرافضة والمعنى الثاني معنى أخاص وأضيق من المعنى العام ويراد به أهل السنة المحضة الخالصة من البدع ويخرج به سائر أهل الأهواء والبدع كالخوارج والجهمية والمرجئة والشيعة وغيرهم من أهل البدع <laughs> uh, ah, lafat ahlus sunnah telah menjadi lafat yang memiliki dua makna makna yang am dan makna yang yang khos mana yang lebih umum yang lebih khusus makna yang umum artinya masuk dalam istilah ini jami uman tasibulil islam atau rafidah semua ahlul islam selain rafidah sehingga dari asya eh, dari Mu'tazilah, dari Asaira, dari Khawarij, dari Sufi segala macam intinya selain Rafidhah alusunnah maka kalau dikatakan alusunnah artinya bukan Syiah. Sehingga di dunia itu kalau secara umum dibagi itu adanya Syiah dan Sunni. Sehingga orang bagi Syiah Sunni. Artinya Sunni bukan Syiah. Artinya Syiah dia bukan Sunni. Yang memiliki yakni aliran besar di dunia ini. Itu makna secara umum. Sehingga dia bukan si'i atau dia bukan syiah artinya dia adalah sunni. Dia sunni artinya dia bukan syiah. Adapun makna yang khas, mana yang kedua, mana yang akhas, mana yang lebih khusus. Wa atiyak minal makna am dan lebih sempit lagi mana dari yang pertama. Wa yuradu bih dan yang dimaksudkan dengan makna ahlu sunnah yang lebih khusus ini adalah ahlu sunnatil mahdoh al khalisah minal bidah ya, ini ahlu sunnah yang betul-betul dia memegangi sunnah yang bersih dari bid'ah bid'ah jadi ahlu sunnah artinya mereka anti bid'ah dia membersihkan dari bid'ah sehingga tidak mencampurkan agamanya dengan bid'ah bid'ah sehingga keluar dari ungkapan ahlu sunnah ini wa yakhruju bihi sairu al ahwa wal bidah semua al ahwa wal bidah itu tidak masuk dalam cakupan al-sunnah dengan makna yang khas ini seperti khawarij, jahmiyah, murji'ah, syiah dan yang lain-lainnya dari al-bidah khawarij siapa itu kawan khawarij? Hah? Khawarij siapa itu khawarij? Apa itu khawarij? angkat tangan. Silakan antum kasih pendapat atau ngasih ungkapan Khawarij siapa itu Khawarij? Hah? Khurut, orang <laughs> yang khurut. yang khurut khurut itu tadi mana? Khawarij. Hah? Siapa itu ya kawan? Khawarij. Apa itu Khawarij? Atau kenapa dikatakan Khawarij? Hah? Antum belandang terus dikira udah tahu semuanya nih. <laughs> Khawarij jamak dari kharij orang yang keluar maksudnya keluar dari kini kekuasaan atau dari penguasa memberontak dia melakukan pemberontakan horut kepada penguasa khawarij dikatakan khawarij karena dia keluar dari kekuasaan atau dari pemerintahan Ali bin Abi Thalib dikatakan Haura Haruri karena dia bertempat di ini tempat Haura yang kemudian orang ini sebabnya adalah kepada tempat itu Haruri Haruriyah para pengikut ini orang-orang Khawarij yang memiliki etiqat mengkafirkan Ali, mengkafirkan Muawiyah, mengkafirkan pelaku dosa besar ini Khawarij Wal Jahmiyah, Jahmiyah nisbat kepada Jaham bin Sofwan apa ciri khasnya apa Jahmiyah ikhwan atau pemikirannya apa ikhwan Jahmiyah? Hah? Apa Jahmiyah pemikirannya? Gimana? Meniadakan apa? Mendustakan apa? sifat-sifat gimana yang jelas Jahmiyah nisbat kepada pemimpinnya Jam bin Sofwan pemikirannya diantaranya menolak semua nama dan sifat Allah semua nama dan sifat Allah ditolak semuanya <coughs> Mursyah apa Mursyah Irja dia mengakhirkan amal artinya sehingga memisahkan antara iman dengan amal sehingga murjiah menganggap imannya orang yang paling soleh sama dengan imannya orang yang paling bejat karena iman satu kesatuan dan tidak ada kaitannya dengan amal sehingga amal terpisah dari iman Syiah Yesia, Syiah, Rafidah dan Syiah macam-macam banyak macamnya. Sekarang rata-rata umum adalah Syiah Rafidhah. Syiah kelompok Syiatul Ali artinya kelompoknya Ali. Dan yang lain-lainnya di kalangan Al-Bidah. Sehingga Al-Sunnah memiliki dua makna, mana yang am, mana yang khos Mana yang am artinya yang bukan Syiah, itu Al-Sunnah. Mana yang khos ini mereka yang betul-betul berpegang dengan sunnah bersih, murni dari berbagai macam bid'ah, bid'ah. 不是。 يقول شيخ الإسلام فلفظ أهل السنة يراد به من أثبت خلافة الثلاثة فيدخل في ذلك جميع الطوائف إلا الرافضة وقد يراد به أهل الحديث والسنة المحضة فلا يدخل فيه إلا من يثبت الصفات لله تعالى ويقول إن القرآن غير مخلوق وإن الله يرى في الآخرة ويثبت القدر وغير ذلك من الأمور المعروفة عند أهل الحديث والسنة Ya, beliau menukilkan diantaranya pembagian seperti ini itu ada dasarnya dari perkataan Syekhul Islam bin Taimiyah. Lafdu ahli sunnah yuradubi. Adapun lafaz ahli sunnah itu dimaksudkan yaitu diantaranya man asbata khilafat thalathah mereka yang menetapkan khilafah ini kekhilafan yang tiga yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman. Sedangkan Syiah nggak mau nggak mau menetapkan tiga kekhalifahan ini maka mereka menolak sehingga uh, ini al, al sunnah orang yang menetapkan tiga kekhalifahan ini adapun syiah yang mengingkari tentang tiga kekhilafan tersebut ah masuk dalam pengertian al sunnah yang menetapkan tiga kekhalifahan itu masuk padanya itu jami tawaif semua kelompok Islam illa Rafidah kecuali Rafidah karena Rafidah mereka menolak mengakui kekhilafan Abu Bakar, Umar, Utsman. Dianya mengakui ini Ali bin Abi Thalib. Waqad yuradu bi terkadang pula yang dimaksudkan dengan ahlu sunnah adalah ahlul hadith wasunnah al mahdah yakni ahlul hadith dan ahlu sunnah yang murni ini murni dari berbagai macam bid'ah bid'ah kemudian berbagai macam penyimpangan penyimpangan agama maka falayat khulufi tidak masuk dalam pengertian alusunah yang khusus ini illa man yusbitu sifatil eh, sifatillah taala kecuali orang menetapkan sifat Allah Swt. ini satu cirinya ahlul bidah menolak sifat Baik menolaknya itu dengan cara total semuanya atau dengan cara sebagian atau dengan cara melakukan tahrif dan takwil. Maka para ulama mengatakan bahwa Mu'tazilah Asyairah ini aslinya Jahmi. Jahmiyah adalah menolak total semua nama, semua sifat. Kemudian Mu'tazilah menolak sifat, menetapkan nama. Asyairah menetapkan nama, menetapkan sebagian sifat, mentakwil atau mentahrib sifat yang lainnya. Semua ini masuk dalam istilah Jahmi. Karena sungguhnya Mu'tazilah dan Asyairah ini juga akar berpikirnya sama. Ini dengan akal. Dengan akalnya Jahmi yaitu menolak semua sifat dan menolak semua nama. Karena menetapkan berarti dia menganggap telah menyerupakan Allah dengan makhluk. Mu'tazila demikian juga hanya lebih ringan dia menetapkan nama menolak sifat lebih ringan sesatnya tapi dia bencong dibandingkan dengan Jahmiyah Jahmiyah lebih jantan dalam kesatan tolak semua sehingga betul-betul jantan karena menetapkan nama menetapkan sifat sama akan menjadikan orang menyerupakan Allah dengan makhluk Mutasilah enggak tolak nama eh, tolak sifat tapi menetapkan nama Asyairah enggak Asyairah menetapkan nama menolak sebagian sifat menetapkan sebagian sifat yang lainnya ditahrib atau ditakwil ini lebih banci lagi tapi sesatnya lebih dekat lebih kecil lebih kecil Mu'tazilah lebih kecil daripada jamiah, lebih kecil daripada Mu'tazila tapi yang jantan sesatnya Jahmiyah. Maka semuanya namanya Jahmi karena akar berpikirnya sama yaitu dengan pikiran dia kalau menetapkan akan ada unsur penyerupaan dengan makhluk. Terus Idan fa ahlu sunnati hum ashabu Rasulullah oh, sallallahu alaihi wasallam. Sehingga yang masuk alus sunnah yaitu mereka yang menetapkan sifat. Karena menetapkan sifat ini pembeda dengan alul bidah. Menetapkan sifat ini ikhwan pembeda dengan alul bidah. Alul bidah menolak sifat. Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah menolak sifat. Walaupun kadarnya yang total ada yang sebagian. Sehingga menetapkan sifat ini pembeda antara alus sunnah dengan alul bidah. Kemudian juga Al-Quran makhluk juga demikian Quran makhluk Al-Sunnah Quran Kalamullah ghaira makhlukin Al-Bidah ya ini mereka memiliki akidah berkaitan dengan Quran dengan macam-macam ungkapan Quran makhluk ada yang mengatakan Quran adalah kalam binafsi dan seterusnya intinya mereka tidak memiliki akidah yang yang lurus tentang Al-Quranul Kirim kemudian di antaranya juga menetapkan Allah terlihat di akhirat kelak. Al-bidah di antaranya mengingkari Allah tidak terlihat. Kemudian demikian juga menetapkan kodar ada yang mengingkari takdir yaitu kodariah dan yang lain-lainnya dari perkara yang telah ma'ruf di kalangan alil hadis atau alis sunnah. Terus إذا فأهل السنة هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فأهل السنة هم أصحاب رسول صلى الله عليه وسلم لأنهم تلقوا عنه مباشرة أصول الاعتقاد كما تلقوا أمور العبادة فهم أعرف الخلق بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأتبع لها ممن بعدها ممن جاء بعدهم وأهل السنة أيضا هم متابعون لهم بإحسان المقتفون أثرهم في كل عصر ومصر وعلى ra'sihim ahlul hadis wal athar. Ya. Dengan demikian ikhwan ahlu sunnah mereka adalah hum ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian ahlu sunnah adalah mereka adalah para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim jami'an. Kenapa? Li'annahum talaqau anhu mubasharatan usul al-i'tiqad kama talaqau umur al-ibadah karena para sahabat Nabi Rasulullah alim jami'an mereka itu mengambil langsung, talaki langsung, mengambil langsung usul akidah, usul i'tiqad tentang prinsip-prinsip akidah. Demikian pula mengambil langsung dari Nabi tentang perkara-perkara ibadah, melihat langsung sholatnya Nabi, melihat langsung praktek-praktek ibadahnya Nabi, sehingga mereka adalah fahum a'raful khalqi bi sunnati nabi sallallahu alaihi wasallam mereka adalah orang yang paling mengenal ma orang yang paling mengenal makhluk yang paling mengenal tentang sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam secara uh, nalar para sahabat yang langsung berguru kepada nabi secara ilmu dan secara amal sehingga eh, ilmunya mendapati nabi langsung juga melihat amalnya nabi maka kira-kira ilmunya dan amaliyahnya lebih roseh, lebih jaminan yang mana ikhwan antara yang melihat langsung dan berguru langsung dengan yang tidak langsung. Hah? Tentu yang belajar dengan syekh, dengan syekh langsung di hadapannya melihat segala-galanya dengan sekedar online baca bukunya umpamanya kira-kira lebih meyakinkan yang mana? Ya tentu diambilkan yang langsung Langsung bisa tanya, melihat gerak-geriknya, melihat segala macamnya Sehingga tentu ini lebih, ini terjamin lebih baik segalanya Dibandingkan dengan yang tidak melihat, tidak mengambil langsung di Nabi SAW Dan orang yang lebih mengikuti apa yang datang dari Nabi SAW dibandingkan dengan orang setelahnya lebih atba lebih afham, lebih aklam, lebih atba, lebih faham, lebih tahu, lebih mengikuti kepada Nabi dibandingkan orang setelahnya. Wa ahlu sunnati aydon hum attabi'un laum bi ihsanin. Ahlu sunnah juga meliputi yaitu generasi bawahnya taba, bawahnya sahabat yaitu attabi'un yang mereka mengikuti sahabat dengan cara yang baik. Yang mereka itu al Muktafuna Asarohum fi kulli asrin wa, wa, wa, wa misrin. Mereka orang mencocoki dengan para sahabat Nabi dari segala zaman dan segala tempat. Dan wa ala rosim pemimpinnya, pembesarnya dari alul sunnah, ahlul ha adalah ahlul hadis dan ahlul asar. Orang yang mereka pakar dalam masalah hadis dan pakar dalam masalah riwayat-riwayatnya para salaf. Karena mereka lebih tahu yang lebih tahu itu tentunya yang lebih memungkinkan mengikuti lebih tepat. Sehingga al-sunnah adalah mereka yang mengikuti asarnya para sahabat sampai akhir zaman dimanapun kapanpun sehingga mereka eh, dan paling utamanya adalah alul hadis dan sampai tingkat awam yang mereka mengikuti bimbingan-bimbingan Rasulullah SAW. Oleh karena itu antum melihat ahlu sunnah walaupun tempatnya berpencar-pencar satu di Eropa satu di negeri timur negeri barat Asia Tengah Asia Barat Asia ini timur atau Asia Tenggara suruh bicara tentang etikot keyakinan-keyakinan Islam tentang iman kepada Allah sampai iman kepada takdir, maka walaupun mereka tidak ketemu akan memiliki ungkapan yang sama, memiliki ungkapan yang memiliki makna yang sama. Seakan-akan mereka keluar dari satu lisan karena mereka mengambil sumber yang sama Al-Quran dan Sunnah dengan paham para sahabat Nabi. Adapun alul bidah walaupun jasadnya berkumpul kadang satu RT Terus mereka bicara mengeluarkan pendapatnya Bisa lima orang pendapatnya sepuluh Ungkapannya sekian banyak Ini ungkapan Ini berbeda-beda Coba antum suruh bicara alubidah tentang asma Allah Tentang sifat Allah maka akan sekian banyak ungkapan yang mereka ungkapkan tentang Allah Taala. Aina Allah, di mana Allah? Satu mengatakan Allah di mana-mana, satu mengatakan Allah tidak di mana-mana, satu mengatakan Allah tidak terikat dengan waktu, ruang, tempat, tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, kiri. Sehingga ungkapannya sekian macam beda-beda. Adapun antum tanya ahlu sunnah di belan bumi mana ditanya aina Allah sama. Karena mereka memiliki sumber yang sama dan metode yang sama. Terus ولما كان هذا اللقب أهل السنة يطلق على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن اتبعهم على ما كانوا عليه من الهدي تنازعت الطوائف هذا اللقب ولكن العبرة بالحقائق وليست بالدعاوى يا tatkala لقب أهل السنة yang diitlakan dimutlakan kepada para sahabat Nabi tentu nggak ada orang menggugat sahabat nggak ada sehingga ini nama yang bagus al wal Jamaah al nisbat kepada para sahabat Nabi dan orang yang mengikuti mereka yang mereka itu adalah di atas petunjuk Allah SWT maka akhirnya tanah saat at-tawaif hadalakob banyak kelompok-kelompok yang berebut dengan nama ini karena nama yang harum, nama yang bagus, nama yang tidak mungkin tidak akan kini dicela atau dijauhi. Siapa yang mencela sahabat kecuali Syiah? Tentu tidak ada yang berani untuk mereka mencela para sahabat Nabi Rasulullah alim jami'an. Maka akhirnya banyak orang memakai lakop ahlu sunnah. Karena makna ini memiliki makna yang bagus. Akan tapi kata beliau walakinnal ibrah bil haqa'iq laisa bid'awa. Tapi ibroh penilaian itu dengan hakikatnya, bukan dengan klaim-klaimnya. Bukan dengan klaim-klaimnya. Sebagaimana telah kita sampaikan bahwa banyak orang menamai perkara-perkara buruk dengan nama-nama yang bagus. Umpamanya pacaran bertahun-tahun istilahnya dengan pendalaman atau ta'aruf. Ta'aruf ta'aruf limang tahun pendalamannya opo sing didalemi limang tahun sehingga kadang-kadang belum kawin sudah pegatan ini usalah yang dicari-cari untuk jadi menutupi perbuatan buruknya demikian juga ungkapan-ungkapan yang lainnya sehingga banyak sekali amalan-amalan muharramat yang diungkapkan dengan ungkapan-ungkapan yang syariah syirik diungkapkan dengan ungkapan yaitu ungkapan syar'i tawasul umpamanya pertawasul berwasilah tawasul masyru' Tapi tawasul yang dimaksudkan dengan perbuatan kamu ini syirik. Syirik. Sehingga syirik diungkapkan dengan istilah yang masyru. Demikian pula bid'ah diungkapkan dengan istilah yang masyru cinta Nabi, umpamanya ya, semuanya wajib cinta Nabi. Tidak cinta Nabi ya kafir, munafik atau dia kafir. Tapi masalahnya perbuatan kamu itu bukan cerminan cinta Nabi. Cinta yang ungkapan yang salah. Sehingga banyak yang mereka membuat nama-nama dan ini masuk dalam zuhrufal qawli ghurura nama-nama yang kelihatan indah tapi penuh dengan tipuan Demikian pula nama sunnah kemudian Salafiyah. Inilah nama-nama yang dipakai bagus-bagus semuanya, tapi lihat hakikatnya sesungguhnya bagaimana. sunnah Salafiyah kok dengkur neng kuburan, nelungsep neng kuburan. sunnah nisbat kepada yang mana? sunnah kemudian fanatiknya raumum dengan orang sehingga kayak kayak orangnya sebagai standar kayak nabi sehingga menyelisih ini adalah dianggap kafir atau dianggap ya ini keluar dari Islam ini adalah sesungguhnya sekedar lafat yang perlu dilihat adalah hakikatnya bagaimana hakikat daripada orang memiliki nama tersebut terus وإنه لما نشأت البدع في الإسلام وتعددت فرق الضلال وأخذ كل يدعو إلى بدعته وحواه مع انتسابهم في الظاهر إلى الإسلام كان لابد لأهل الحق أن يعرفوا بأسماء تميزهم عن أهل الابتداع والانحراف في العقيدة فظهرت حينئذ أسماؤهم الشرعية المستمدة من الإسلام فمن أسمائهم أهل السنة والجماعة الفرقة الناجية الطائفة المنصورة أهل الحديث والأثر السلفيون Iya. Alhamdulillah. Ketika wa inna ulama nasyat al bidah fil Islam, ketika bid'ah sudah mulai tumbuh, berkembang, sudah mulai banyak bermunculan, wa ta'addadat firaqud dalal, kemudian muncul juga berbagai macam firaqud dalal, buahnya mulai bermunculan. Maka mereka masing-masing mereka itu menyeru yad'u ila bid'ati wa hawahu mereka menyeluk kepada bid'ah dan hawa nafsunya. Tapi masalahnya mereka itu ma'intisabim fi dhahir ilal Islam. Mereka secara dohir menasabkan diri kepada yeni Islam. Maka ketika Anda mengajak, ayo kita ngaji Islam. Islam yang mana yang kamu ajakkan saya untuk ngaji? Islam yang teler-teler, Islam yang suka kayak dangdutan, Islam yang uh, ngeri atau Islam yang suka ngomongnya banyak atau yang mana orang udah tahu semuanya maka sekali lagi masyarakat sering dia gusar kalau anaknya diajak ngaji karena wakilnya itu memang ya ini macam-macam orang mereka menisbat pada Islam lalu diajak ngaji kemana Islam yang bagaimana anak saya mau diajak ngaji yang Islam yang bagaimana khawatir kalau dia masuk dalam Islam yang kemudian ternyata justru sesat dan menyesatkan. Uh, mereka masing-masing menisbatkan pada Islam. Karena la dari alil haq ayu'rafu bi asmaihim. Maka dalam kondisi yang seperti ini ahlul hak yang betul-betul mewarisi ajaran Nabi yang hak mereka hendaknya dikenal bisa dikenal dengan nama-nama yang membedakan antara ahlul hak dengan al bidah, al ibtida wal inkhiraf dan orang yang menyimpang dalam perkara akidah. Maka fadhaharat hina idin asma'uhum asy-syar'iyyah al-mustami al-mustamada min al-Islam. Maka kemudian muncullah nama-nama yang disebutkan kepada Islam. Di antara nama-nama ahlul hak untuk membedakan dengan ahlul batil ada nama yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah, Al-Firqatul Najiyah, Al-Taifah Al-Mansurah, al Hadith wal Athar, As-Salafiyun. Ini semuanya adalah nama-nama yang sama. Terus. والمتأمل في أسمائهم يظهر له أنها كلها تدل على الإسلام فبعدها ثابت لهم بالناس والبعد حصل لهم بسبب تحقيقهم للإسلام تحقيقا صحيحا وهي تخالف مسميات أهل البدع وألقابهم والمتأمل muta'ammil, barang siapa yang mau dia merenungkan atau mengamati fi asmaihim terhadap nama-nama tadi al sunnah jia najiyah taif al mansurah alul hadith wal athar dia mau mengamati nama-nama tersebut maka sungguhnya anha kullu kullaha tadullu alal islam semuanya menunjukkan kepada islam itu sendiri fa ba'dhu lahum bin nas sebagian nama itu sabit dalam nas umpamanya ah, yaitu nama at-taifah lawan surah la tazalu taifatun mangsurun. Ini nama ternas dalam hadis. Ada lagi namanya al-firqah najiyah. Kullum finar illa milatan wahidah. Semuanya masuk neraka kecuali salah satu yang selamat. Firqatun najiyah. Dan yang lain-lainnya. <coughs> Wal ba'd. pun sebagian nama adalah mereka ini hasil tahyim eh, mewujudkan Islam yang sahih untuk menyelisih ahlul bidah umumnya ahlul asar ahlul hadis ahlul asar nggak ada dalam nas nggak ada tapi ini untuk membedakan orang-orang yang mereka tenggelam dalam rokyu wal hawa maka alusunnah memunculkan istilah alul hadis orang betul-betul perhatian dengan hadis bukan dengan rokyunya bukan dengan rokyu dia tapi dengan hadis Ahlul asar dengan asar-asarnya para sahabat bukan liar omongannya tanpa dasar. Terus فأسماء أهل البدع وألقابهم إما ترجع إلى الانتزاب للأشخاص كالجهمية نسبة للجهم بن صفوان والزيدية نسبة إلى زيد بن علي بن الحسين والكلابية nisbatan ila wal kullabiyah wal kullabiyah nisbatan ila Abdullah ibn Kullab wal karamiyah nisbatan ila Muhammad ibn Kiram wal asy'ariyah nisbatan ila Abil Hasan al Asy'ari ya adapun al bidah ikhwan lakob-lakob al bidah ini gelar-gelar mereka itu nisbatnya ada yang dengan ashas ada yang dengan ini usul bid'ah mereka atau akar bid'ah mereka, ada yang nisbatnya kepada perbuatan yaitu mereka, ini sebabnya macam-macam. So, di antaranya nisbat kepada askhos, kepada pribadi, tokoh-tokoh, sehingga nisbat pada pendirinya, pendirinya. semuanya Jahmiyah, nisbat kepada Jam bin Sofwan yang menelorkan pemikiran yaitu pemikiran Jahmiyah ini. Zaidiyah nisbat pada Zaid bin Ali bin Husain sehingga menjadi pengikutnya Zaidiyah. Qullabiyah nisbat kepada yaitu Abdullah ibnu Qullab sehingga menjadi Qullabiyah. Karomiyah Karomiyah nisbat pada Muhammad ibnu Karom menjadi Karomiyah. Ash'ariyah nisbat pada Abu Hasan al Ash'ari Ash'ariyah ini nisbat pada orang. Ah, alul bidah ingin pula menggelari yang betul-betul ingin berpegang dengan Quran dan Sunnah dengan Wahabi, Wahabiyah. Sebagaimana mereka punya pemikiran-pemikiran bedah nisbat kepada pemimpin mereka sehingga dianggapnya ini adalah hasil pemikiran Muhammad bin Abdul Wahab. Padahal sungguhnya mengikuti Al-Quran dan Sunnah sebagian para salaf telah mendahulunya yang keras dengan bid'ah. Dalam rangka tanfirunas membuat manusia lari dari dakwah yang hak. Terus وإما إلى ألقاب مشتقة من أصل بدعهم كالرافضة لرفضهم زيد بن علي أو لرفضهم إمامة الشيخين والنواصب لنسبهم العداء لأهل البيت والقدرية لكلامهم في القدر والصوفية للبسهم الصوف والباطنية لزعمهم أن للنصوص ظاهرا وباطنا والمرجئة لإرجائهم الأعمال المسمى مسمى الإيمان Kemudian di antara mereka nisbat kepada yaitu min asli bidaihim ini kepada usul bid'ah mereka ini kepada pokok pemikiran bid'ah mereka umumnya rafidah li Zaid ibn Ali karena mereka menolak Zaid bin Ali di mana Zaid bin Ali tidak mau disuruh mencela Abu Bakar dan Umar nggak mau mereka minta kepada Zaid bin Ali untuk mencela Abu Bakar dan Umar. Dia nggak mau. Maka kemudian mereka pun ya ini memisahkan dari Zaid bin Ali. Maka kata Zaid bin Ali mereka Rafidhi, Rafidhi. Mereka menolak, menolak, ingin menolak untuk mengakui Abu Bakar, Umar, Osman. Maka mereka dikatakan Rafidah. Ya orang-orang menolak atau li imam atas Syekhain atau mereka menolak untuk menetapkan dua Syekhain yaitu Abu Bakar dan Umar. Terus ada pun nawasib, ya ini nawasib dikatakan nawasib karena bihim al ada li alil bait. Orang yang dianggap memusuhi alul bait. Orang Syiah mengatakan selain Syiah nawasib. Orang tidak masuk Syiah namanya nawasib. Dianggapnya memusuhi alul bait. Kemudian Qadariyah nisbat kepada pemikiran mereka yaitu mengingkari kodar, mengingkari takdir, maka tekan kodaria. Sufia nisbat pada cara mereka berpakaian yaitu suf dengan bulu domba suf wal batinia, batiniyah lisamim anna nusus dhahiran batinan mereka punya pemikiran nas-nas itu ada makna zahir ada makna batin wal murji'ah karena nisbat pada li rijaihim al amal ya ini amal itu terpisah dari iman terus wa imma anna hadhihi al-alqaba tarji'u ila sababi khuruji man tusamma biha an aqidatil muslimin wa jama'atihim kal khawarij li khurujihim ala amiril mu'minin ali bin abi talib radhiyallahu anhu wal mu'tazilah li'tizali ra'isihim wasil bin atha'in majlis al-hasan al-basri ya sebagian lagi nama-nama ulbida itu Lakom lakomnya itu tarju ila sababi khuruji. Ya ini sebab mereka itu keluar keluar sebab mereka keluar dari akidah muslimin atau dari jamaah kaum muslimin umpamanya khawarij dikatakan khawarij karena khuruj li khurujihim ala amiril mukminin Ali bin Abi Thalib karena mereka keluar memberontak dari amir dari amirul mukminin yaitu Ali bin Abi Thalib Mu'tazilah itizalihim yaitu itizal keluar nyempal nyempal maka dikatakan ini itazala apa eh, eh, telah memisahkan diri apa eh, wasil pertama mereka ini itazala wasil telah memisahkan diri wasil maka pengikut wasil bin apa namanya mu'tazila karena itizal dari alasan Hasan Al Basri dia tadinya halakoh haka, tadinya anggota halakohnya Al Imam Al Al Basri Kemudian ada orang tanya pendapatnya tentang orang yang mati dalam keadaan melakukan dosa besar. Imam Al Sanbasi belum menjawab dijawab oleh Alta, oleh Wasil bin Alta. Menurut dia orang yang dosa besar mati belum tertobat, dia statusnya di dunia bukan muslim, tapi juga bukan kafir, di akhirat khalid dan finar Maka di antara pemikirannya pemangsilah baina mangsilatain. Dia ada di antara dua kedudukan. Kemudian dia memisahkan dari alaqah Hasan Al-Basri dan dikatakan iktasala ini wasil dia telah memisahkan diri lalu pengikut wasil dikatakan mu'tazilah terus قال شيخ بكر أبو زيد في حكم الانتماء إلى الفرق والأحزاب والجماعات الإسلامية صفحة الواحدة والعشرين لما حصلت تلك الفرق منتسبة إلى الإسلام منشقة عن العمود الفقري للمسلمين ظهرت ألقابهم الشرعية المميزة لجماعة المسلمين لنفي الفرق والأحواء عنهم سواء ما كان لهم من الأسماء ثابتا لهم بأصل الشرعي الجماعة الفرقة الناجية at-taifatul mansurah au التزامهم iltizamihim bisunani amama البدع، bidah لهم بالصدر hasala lahum rabt bi sadri al lahum as-salaf ahlul hadith ahlu hadithin ahlul athar ya kata saya Bakar Abu Zaid dalam buku beliau Hukmul Intima Ilal Firak Wal Ahzab Wal Jamaat Al Islamiyah beliau diantaranya mengatakan lama hasalat tilkal firak alam mentasibatan ilal Islam ketika munculnya berbagai macam firak-firak yang mereka menisbatkan pada Islam yang mereka ini bertentangan dari <coughs> ya ini pilar-pilar Islam maka muncullah kemudian lakob-lakob yang syar'i untuk memayizah untuk membedakan dengan jamaah-jamaah muslimin al-firaquddalah sehingga mereka ini memunculkan nama-nama untuk membedakan dengan ini firaquddalah yang semuanya sabit lahum bi asli syar'i memiliki dasar dari syariat ini seperti mamanya al-jamaah firqatun najiyah taifal mansurah ini semuanya nama-nama yang ada dalam riwayat hadis Nabi SAW seperti mamanya ya ini wayal jamaah semuanya itu masuk neraka kecuali satu wayal jamaah itu al jamaah maka nama ini dipakai untuk menunjukkan kelompok yang mereka tidak terpengaruh dengan berbagai macam bid'ah bid'ah al firqatun najiyah demikian juga yaitu kelompok yang selamat dari neraka dan dari kesatan al taifal mansurah dengan, ya, dengan demikian pula dalam hadis ada ini taifal mansurah au biwasitatin iltizamihim bisunan amama ahli bidah atau dengan karena berpegang teguhnya dengan sunnah di hadapan al bidah ini adalah berkaitan dengan asadrul awal generasi pertama sehingga dikatakan dengan as-salaf alul hadif alul athar alul sunnah wal jamaah ini sebab kepada generasi awal yang bersih daripada bid'ah yang mereka betul-betul mewarisi sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga para ulama sering berdalil dengan untuk menilai perbuatan bid'ah yang mungkar berdalil dengan yaitu perbuatan para salaf contoh umpamanya ketika Ahmad bin Abi Duat eh, eh, Imam Ahmad bin Hambal dialog dengan Ahmad bin Duat yang Mu'tazilah yang menjadi ulama kerajaan sampai kemudian Imam Ahmad dipenjara bertahun-tahun sampai tiga generasi raja karena memaksakan akidah Quran makhluk sampai pada akhirnya Imam Ahmad diajak dibadi keluarkan untuk dialog dengan Ahmad bin Duwat ulama Mu'tazilah lalu Imam Ahmad tanya tentang akidah mereka Quran makhluk kata Imam Ahmad wahai Ahmad bin Abi Duwat apakah akidah Quran makhluk ini diajarkan atau diserukan oleh Nabi tidak kata dia. Apakah diserukan oleh Abu Bakar, Umar, Osman, Ali? Kata mereka, kata dia tidak. Baik. Akidah ini Quran makhluk tidak diserukan oleh Rasul, Abu Bakar, Umar, Osman, Ali. Sekarang pertanyaan berikutnya. Apakah mereka-mereka ini Nabi, Abu Bakar, Umar, Osman, Ali, mereka tahu enggak bahwa Quran itu makhluk? Kalau seandainya jawabannya mereka itu tahu dan ternyata mereka itu tidak mengajak kepada akidah Quran makhluk, tentu kita lebih layak untuk tidak mengajak kepada akidah Quran makhluk yang kalian mengajak dan memaksa bahkan menyiksa orang yang mereka tidak berakidah Quran makhluk padahal Nabi Abu Bakar, Umar, Osman, Ali enggak menyerukan kalau mereka ini kamu jawab tidak tahu, Nabi nggak tahu Quran makhluk, Abu Bakar, Umar, Umar Ali juga demikian. Kata Imam Ahmad, Luka ibnu Luka, apa artinya kawan? Dasar orang pekok. Masa masalah agama Nabi nggak tahu, Abu Bakar nggak tahu, Umar nggak tahu, Osman nggak tahu, Ali nggak tahu. Kamu dan teman-teman kamu tahu keterlaluan sekali. Sampai raja kemudian ketawa sambil menutupkan kainnya ke muka, meloncat ke kamarnya. Dia di kamar, oh iya benar orang tua ini. Kalau apa Nabi Abu Bakar, Omar, Osman, Ali nggak tahu, dia tentunya tahu luka ibnu luka. Sejak saat itu hancurlah atau turunlah pamornya ya ini Ahmad bin Abi Duat ulama Mu'tazilah Lihat bagaimana cara Imam Ahmad membantah pemikiran bid'ah dikembalikan pada generasi awal ini tabi'i ini sahabat Nabi Rasulullah alim jami'an. Qanibillah sampai ini dulu kita selesai insya Allah kita lanjutkan besok pembacaan berikutnya masih mau ngisi lagi suaranya habis <clears throat> kita cukupkan insya Allah kita lanjutkan besok pembahasan berikutnya Targetnya setiap hari karena ini 100 halaman ya 25 halaman. Ini sudah melebihi target insya Allah. Insya Allah selesai. Ada pertanyaan? Enggak ada. Enggak ada kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. <clears throat>